Pak Leo, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bu. KPK eh, lucu juga ya, memang membingungkan saya juga nih. Karena eh, ini kan memberi gitu kan tidak apa-apa ya. Itu kan sesuatu yang kelihatan, bukan ya sogokan atau apa. Nah, kalau KPK urus begini kita juga bingung. Kenapa? Karena kita juga harus membuat satu komite pemberantasan KPK nih kalau ngurus-urus begini. KPK kok mau urus, terus parsel, parsel beli pesawat terbang, parsel eh, buat tender itu, itu yang diurus, jadi yang tak kelihatan. Kalau urus begini kan eh, KPK kan dibubarkan saja gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Leo. Pak Gilbert, selamat pagi. Ya saya sih nggak sependapat sama telepon tadi ya. Sebenarnya memang hal-hal seperti ini harus berusaha dihilangkan ya. Karena ini sudah puluhan tahun ya, sejak sejak merdeka kali ya sudah seperti begini jadi jelek ya kebudayaan seperti ini jelek nah, sebab di negara-negara lain even di Malaysia pun tidak ada ya yang meminta sesuatu pada hari raya atau ah, ya istilahnya walaupun tidak diminta ya biasanya ada injekan kaki itu ya injekan kaki atau berupa terol atau apa gitu sehingga mau nggak mau ya harus pengusaha harus memberikan ya nah itu masalah eh, dia bilang tadi penelpon yang tadi bilang gak apa-apa itu di dalamnya kan itu belum tentu pasal dalamnya ada sesuatu kan kita nggak tahu gitu ya jadi ini bagus ya terus ya harus dikembangkan harus di, eh, digiatkan oleh KPK karena hal-hal seperti ini nih contoh yang jelek ya minta-minta ya jadi eh, mindset minta-mintanya harus dibuang gitu ya makasih baik terima kasih Pak bertahan berpantan selamat pagi ya pagi kalau saya setuju dengan KPK karena di pemerintahan Cina pun melarang kalau kita ada perayaan eh, seperti pemberian kue bulan di bulan 8 di kalender Cina itu juga pemerintahan Cina melarang semua pejabat saling memberikan dari pengusaha memberikan eh, seperti kue bulan itu karena dikhawatirkan di dalam kue bulan itu terisi cek-cek yang tidak ataupun lainnya buat sogokan ke pejabat. Jadi kalau di Indonesia harusnya seperti itu supaya koruptor-koruptor itu tidak memanfaatkan momen-momen lebaran ini untuk menerima upeti atau palsel gitu. kasih. Terima kasih Pak Anton. Pak Sugi, selamat pagi. Terima kasih Mbak. Mbak, itu kita harus dukung penuh Pak dengan KPK. Itu satu yang mulai di titik awal yang bagus untuk menghantam semua tingkat-tingkat kebrutalan atau saya anggap suatu yang tidak kecenderungan kepada pejabat instansi itu sangat penting dan itu harus diperluas karena harus didukung karena bayangkan apa jadinya kalau semua itu diizinkan saya bilang itu tidak ambrolnya aja satu gedung itu aja ya hmm. baik terima kasih Pak Sugi Pak Randy pagi Ya selamat pagi, ya ini kan budaya manusiawi sudah lama dari zaman dulu di Indonesia itu kajian, kasih uang rokok, uang rokok ya sekarang kan um, apa, jadi parsel, ini waktunya memang harus dihapuskan kepada budaya kita, begitu saja Bu. Baik, terima kasih Pak Randy dan Pak Jody, selamat siang. Ya siang Bu, saya pikir terlalu berlebihan kali Bu kalau mau dipikir KPK begitu ya parcel aja harga berapa 300 paling mahal 500 ribu gitu kenapa disorot sampai seperti ini gitu ini kan hanya bentuknya terima kasih seperti yang dibilang tadi dan kenapa kalau Genja pejabatnya rumahnya mewah eh, apa kapten polisinya berapa rumah mobilnya apa mobil Alphard itu kenapa nggak diusut dan ini kan tahunannya dan sebagai bentuk kekeluargaan di Indonesia itu kan saya pikir saya eh, nggak ada masalah gitu. dapat puluh ribu jadi masalah itu aneh kan gitu kan dapat punya rumah per berapa rumah mobil mewah-mewah itu nggak di sampai ada tindakan dua puluh juta eh dua puluh tahun gitu kan ya itu aja bu dapat saya terima kasih terima kasih Pak Jody Pak Leo selamat siang selamat siang Bu Dona Ya. Sama KPK urusnya korupsi dan urus parcel. Kok urus parcel tuh yang komisi kayak beli pesawat, tender gitu loh. Ini kan masalah uang kecil, urus-urus yang itu komisi korupsi diurus-urus korupsi gitu. Dan urus-urus yang begini. Nah, gitu aja. Dan nanti masih indah di bumi gitu bilang sama KPK. Terima kasih. Iya, makasih Pak Leo. Selamat siang Pak Iskandar. Selamat siang. Silahkan komentar Anda Pak komentarnya ini KPK eh, ini udah urusannya urusan klasteri banget itu malu-maluin aja udah nggak udah nggak usah diurusin parsel, mah dah urusannya yang kakap aja tuh yang besar negara yang banyak duitnya tuh ibu makasih terima kasih Pak Iskandar Pak Liu Ya, selamat siang Bu Kiki. Selamat siang Pak, silakan. Kalau saya melihat sih KPK keterlaluan ya. Ini kan urusan kecil. Kalau KPK kan ngurus urusan besar. Kalau KPK urusan kecil gini ya dibubarkan saja lah, saya bilang sih. Ini kan manusia kan makhluk sosial, manusia kan harus hidup berbagi. Kalau korupsi memang harus diberantas, tapi soal begini nggak bisa. Ini hari raya, orang saling berbagi. Dan silaturahmi itu biasa, itu dimana-mana begitu. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Leo. Pak Kasim. Selamat siang. Selamat siang Pak, silakan. Kalau menurut saya masalah gratifikasi itu bukan hanya bentuk parcel saja. 2013 ini sekarang gratifikasi itu berupa puyum, puyum puan cantik. Jadi, oh, anda kata di larang partai beredar di seluruh antara kita, apakah korupsi habis, apakah korupsi betul-betul tuntas tidak adalah di negeri kita. Jadi kalau kita pikir terbalik bahwa, tapi dalam hal ini saya dukung KPK sepenuhnya, sebab cuma satu institusi yang patut dipercaya pada saat ini. Kalau polisi kadang yang cuma dua, eh, satu almarhum Pugeng, dua polisi tidur. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Rahim. Pak Edi. Ya, saya sih melihat kpk itu sudah betul karena situasi negara dan bangsa saat ini memang memerlukan figur atau fungsi seperti yang dilakukan KPK malah tindakan KPK melarang pejabat daerah segala itu menerima pemberian parcel itu harus diperluas wajib kalau perlu setiap departemen dari dirjen, dari bupati, dari apa, ngasih edaran lagi ke bawahannya. Nah, selama korupsi masih mengancam dan melajalela seperti ngurus surat segala dia, pandangan mata kan sangat menjurus ke arah korupsi, Uh, itu diperlukan sampai nanti kalau membaik, bolehlah kita komentar ya, ini hal kecil gitu ya. Tapi sekarang ini maju teruslah KPK saya dukung sepenuh hati begitu makasih terima kasih Pak Edi